wa indahu qutu yaumihi faka'annama lahu hizat minad dunya wa hadafiriha baginda Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda barang siapa yang pagi hari ia dapatkan keluarganya dalam keadaan aman, tiada bencana menimpa, tiada musibah mengena keluarga dan hartanya, dan ia dapatkan badannya dalam keadaan sehat, selamat, tiada keluhan yang dirasakan, tiada penyakit yang diderita, dan ia dapatkan makanan untuk hari itu bersama keluarganya. Sungguh orang ini bagaikan ia dapatkan dunia dengan semua-semua yang ada. Dan ini sungguh Allah telah berikan kepada kita semua pagi ini. Kita diberi sehat, selamat, bisa datang sholat berjamaah di masjid. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga marilah kita gunakan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan ini. Nikmat yang luar biasa ini. Untuk kita ibadah kepada Allah selalu seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, Allah katakan wabtaghi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya Allah sampaikan hendaknya kalian gunakan semua yang Allah berikan kepada kalian untuk mencari akhiratmu yaitu untuk mencari surga Allah taala Walaupun kata Allah, namun jangan engkau lalaikan bagianmu dari perkara dunia.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 Demikian nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat lahir seperti tadi. Kesehatan, keamanan, keselamatan, diri dan keluarga kita Allah telah berikan. Rizki telah Allah cukupi. Terus kurang apa hadirin? Kurang syukurnya kita kepada Allah. Dan inilah yang sering manusia lupa. Padahal Allah tidak pernah minta nikmatnya untuk dibeli atau dibayar. Allah cuma sampaikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah cuma katakan, jika engkau syukuri nikmatku, pasti aku tambah nikmat bagimu. Tapi jika kalian kufur, Allah katakan sungguh azabku amat pedih. Baik di dunia maupun di akhirat. Coba kalau tiba-tiba Allah cabut sehat kita. Lalu kita sakit. Hadirin yang dimulakan oleh apa yang terjadi? Kemudian kalau tiba-tiba mata kita dicabut, kita buta. Gelap dunia, apa yang terjadi? Hadirin, Masya Allah. Kami sampaikan tadi, kita merilah bersyukur pada Allah karena Allah telah berikan kepada kita nikmat zahir dan nikmat batin. Seperti yang Allah katakan wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Dan Allah terus-terus menganugerahkan melimpahkan kepada kalian nikmatnya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Kaum muslimin jadi muliakan Allah setelah kami ucapkan syukur kepada Allah Tak lupa kami ucapkan syukur terima kasih kepada Bapak Imam Masjid Babul Ilmi yang mulia ini. Kepada para takmir masjid, Bapak Ketua Takmir dan para jamaah. Atas perkenan waktu yang diberikan kepada kami. Untuk kami sedikit memberikan nasihat pagi ini. Kemudian hadirin. Setelah kami sampaikan tadi nikmat Allah yang demikian besar. Sudah kita terima, sudah kita rasakan nikmat Islam, nikmat rizki duniawi, sudah Allah berikan kepada kita dan Allah meminta menyuruh kita untuk apa bukan untuk membayarnya Allah mengajak wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat yang ke-133 ini Ayo segera kalian. Raihlah ampunan Allah. Ayo segera kalian raih surga Allah. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sudah memberi kita rahmat di dunia. Petunjuk Allah beri. Rizki Allah cukupi. Ayo segera kalian ke surga. Jangan cari dunia terus. Karena apa? Dunia sudah Allah berikan kepada kita. Kekayaan sudah Allah berikan kepada kita. Hadirin, apa yang kita butuhkan, Allah sudah mencukupinya. Walaupun yang kita minta, yang kita mau kadang tidak selalu Allah berikan. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Sehingga kita dicukupi oleh Allah rizkinya Walaupun tidak semua permintaan kita diberinya oleh Allah. Dan Allah katakan lagi di dalam surat Al-Hadid ayat 21. Tadi ayat mengatakan, ayo segera, cepat kalian raih ampunan. Cepat kalian raih surga. Dalam surat Al-Hadid ini ayat 1 Allah katakan, sabiku ila maghfiratin rabbikum وجنة sama كعرض السماوات ar. Di sini ayat Allah katakan, ayo kalian berlomba. Berlombalah kalian untuk raih ampunan. Berlomba kalian untuk raih surga. Hadirin yang dimulakan Allah. Yang namanya orang dalam perlombaan. Pasti dia akan mengerahkan segala kemampuannya untuk mencari kemenangan. Betul? Lomba renang orang akan berusaha sekuat tenaga tercepat supaya juara. Lomba lari pun begitu. Ini kita disuruh lomba surga. Lomba yang finishnya akhirnya surga. Silakan kerahkan segala apa yang telah Allah berikan padamu untuk meraih surga. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang-orang yang bertakwa, pasti dia akan menyambut seruan Allah Ta'ala dia akan segera apa yang Allah seru, dia akan segera penuhi. Dan dalam Al-Quran, setiap kebaikan yang Allah berikan atau yang Allah janji, itu kita diajak untuk segera. Contoh hadirin, perkara yang akan segera menyampaikan kita ke surga. Itu yang paling mudah adalah kita melangkah kaki ke masjid untuk menuntut ilmu atau majlis-majlis ilmu kita hadiri. Sebab Nabi SAW bersabda, Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Beliau bersabda, barang siapa yang ia melangkah kakinya keluar rumah, berjalan menuju majlis ilmu, Allah mudahkan dengannya jalan ke surga. Subhanallah. Bukan hanya dimudahkan ke surga, juga Allah ampuni dosa-dosanya. Dengan orang itu berjalan menuju majlis ilmu. Begitupun ketika kita berjalan melangkah kaki kita ke masjid untuk sholat berjamaah. Dikatakan dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihal khataya wa yarfa'u bihad darajat Maukah aku tunjukkan kepada kalian wahai mukminin perkara yang Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dengannya dan Allah akan mengangkat derajat kita di surga nantinya. Para sahabat menyaut, "Bala ya Rasulullah." Baiklah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, yang pertama isbaghil wudu alal makari Kalian sempurnakanlah wudhu kalian. Walaupun kondisi berat. Mungkin kondisinya dingin. Wudhu sempurnakan tetap. Yang kedua. Kasratul khuto ilal masajid. Kalian banyak-banyak melangkah kaki kalian ke masjid untuk ibadah. Dan dikatakan Nabi SAW Alaihi Wasallam, lam yaktubiya khutwatan illa rufi'a bi darajat wa yahu bi khati'ah. Setiap kali kita langkahkan kaki kita ke masjid, satu langkah Allah hapus dosa, satu langkah Allah angkat derajat kita. Hadirin, tidak perlu kita hitung hari ini saya berapa langkah. Subuh, duhur, asar. Allah cukup yang menghitungnya. Lihat dalam surat Yasin ayat 12. Allah sudah katakan Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shayin ahsaynahu fi imamin mubin Allah katakan dalam ayat ini sungguh kami Allah taala yang memberi hidup dan mematikan kalian manusia dan kami catat semua yang kalian perbuat di dunia. Termasuk langkah-langkah kalian ketika ke masjid pun. Allah catat. Allah hitung. Bagaimana nih kalau kita umpamanya berjalan ke masjid. Naik kendaraan. Hadirin. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Biarpun kita pakai kendaraan. Allah sudah tahu berapa langkah dari rumah ke masjid. Allah maha tahu. Yang penting kita ada niat untuk meraih surga, upaya. Jangan kita kemudian malas, ah biarlah mereka yang ke surga, saya biar nanti tidak apa-apa di neraka. Jangan begitu. Hadirin terkadang yang sudah diberikan Allah seperti ini nikmat sudah dicukupi, kesehatan sudah diberi, ya, kemudahan sarana sudah Allah berikan untuk ke masjid kadang berat. Padahal masjid di depannya. Tapi kadang tidak bisa melangkah ke masjid. Kalau keluar mudah. Ke Jakarta, kemana-kemana. Mudah. Tapi terkadang ada orang yang ke masjid nggak pernah, nggak bisa melangkah ke masjid seakan-akan. Ini karena memang bukan karena kita kuat, bukan karena kita cerdas, kita ibadah, tapi ini rahmat dari Allah Ta'ala. Lihat firman Allah hadirin di surat Yunus ayat 25. Allah mengatakan wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim dikatakan Allah dalam ayat ini Allah menyeru kalian mengajak kalian semua manusia ke surga namun Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang Allah cintai yang Allah kehendaki secara umum Allah adil Mengajak manusia semua ke surga. Diutus para nabi untuk mendakwahkan, menyampaikannya. Mengajak mereka manusia ke surga Allah. Namun orang-orang yang memenuhi panggilan Allah itu. Yang Allah beri petunjuk dan taufiknya. Hanya orang yang Allah cinta, yang Allah kehendaki. Hadirin, jangan diukur kebaikan dengan dunia. Sebab kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna Allaha yu'id dunya man yuhib wa man lam yuhib. Sungguh Allah Ta'ala memberikan nikmat dunia itu kepada semua manusia. Yang dicintai, yang tidak dicintai, semua Allah beri dunia. Yang mukmin Allah beri dunia, nikmat dunia. Yang kafir pun Allah beri. Yang taat Allah beri nikmat dunia. Yang maksiat pun Allah beri nikmat dunia. Tapi satu kata Nabi SAW, wala yu'til iman illa man yuhib. Allah tidak beri nikmat iman, nikmat ilmu kecuali kepada orang yang dicinta saja. Sehingga kata Nabi SAW, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid Siapa orang yang Allah kendaki mendapat kebaikan, Allah jadikan ia paham mengerti agama ini yang tidak mungkin kita ilmu tentu harus belajar. Pemahaman harus kita mengkaji. Nah, kaum muslimin yang dimulakan Allah taala di tadi surat Al-Hadid ayat 21. Saya ulangi lagi, Allah mengajak kita, sabiku, ayo kalian berlomba. Kan kita harus mengerahkan segala kemampuan kita. Kemana lombanya? Tujuannya di mana? Finishnya di mana? Allah katakan berlomba kalian untuk meraih ampunan. Allah Ta'ala dan raih surga Allah. Luas dan seluas langit dan bumi. Di surat Ali Imran tadi Allah katakan uiddat lil mutaki Allah siapkan bagi orang-orang yang takwa. Sedangkan di ayat surat Al-Hadid ini Allah katakan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih Allah janji untuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Iman kepada Allah berarti orang itu mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Iman kepada Rasulnya berarti ia betul-betul hanya meneladani dan mengikuti ibadahnya seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, hadirin Orang-orang yang mampu melaksanakan seperti inilah. Itu yang dijamin Allah surganya. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110 Allah taala katakan di situ Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati Allah katakan di ayat ini barang siapa yang ingin jumpa Allah di surga nanti ya ingin selamat dan jumpa Allah di surga syaratnya Allah sebutkan dua falyamal amalan solihah pertama kalian lakukan amalan amalan soleh amalan soleh itu hadirin amalan yang telah dicontohkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah amalan soleh yang Allah terima. Kemudian jangan kamu sekutukan Allah dalam ibadah. Ikhlaskan amalan itu semata karena Allah. Jangan sekutukan Allah. Nah hadirin, satu hari beliau Nabi SAW berdiri di tengah-tengah para sahabat. Beliau katakan, Ala hal musammirun ilal jannah. Maukah kalian untuk segera ke surga? Beliau katakan innal jannah sesungguhnya surga itu nurun yatala'la. Beliau katakan innal jannata la khatarun laha. Sungguh surga itu belum pernah terbayang ya dalam benak manusia indahnya dan nikmatnya belum pernah terlihat mata kita belum pernah terdengar oleh telinga Hiya wa rabbil Ka'bah. Surga itu demi Allah pemilik Ka'bah ini. Nurun yatala'la. Surga itu adalah cahaya yang terang benderang. Tapi bukan karena matahari. Terang benderang itu karena Allah ciptakan memang surga itu bercahaya, terang cahayanya luar biasa. Namun tidak panas, manusia tidak merasakan panas seperti panas matahari di dunia. Di surga itu terang benderang, cahayanya luar biasa terangnya. Dan dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warohanatun tahtazu dan surga itu harum, semerbak, luar biasa wanginya. Hingga digambarkan Nabi SAW itu surga harumnya bisa tercium perjalanan 40 tahun. Kalau umpamanya perjalanan burung terbang 40 tahun itu kira-kira dari ya dari sini sampai di mana? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kira-kira sampai mana dari Sorowako sampai mana kira-kira? 40 tahun terbang. Sejauh itu surga sudah bisa dicium bau harumnya. Sehingga di dalamnya orang tidak pernah bosan, tidak pernah jemu tinggal di dalamnya. Dikatakan Nabi SAW orang masuk surga, dia akan selalu muda, tidak akan pernah tua. Dia selalu sehat, tidak akan pernah sakit. Dia selalu bahagia, tidak akan pernah sedih. Itu nikmat surga. Dan hadirinnya dimulakan Allah dikatakan demikian. Harumnya, semerbak, kuat, luar biasa dan beliau katakan wa qasrun masyid dan istananya pun megah, indah, luar biasa. Bagaimana indahnya tidak ada seperti di surga istana-istana yang di dunia seindah apapun kayak istana Romawi istana Persia ketika itu yang paling jaya-jayanya dan paling kaya-kayanya di dunia tidak seperti surga jauh. Karena apa hadirin? Batu batanya aja terbuat dari emas. Untuk membuat gedung bangunan istananya. Batu telaknya, batu batanya dari emas. Berapa nilainya? Tidak bisa ternilai dengan dunia. Jangan kita nilai dengan dunia surga itu. Kemudian dikatakan Nabi SAW, Wa nahrun mutaridun. Di samping istananya itu megah, tinggi, menjulang. Bahkan pintunya lebarnya aja itu lebar perjalanan makan waktu 40 tahun, ya. Kalau ditempuh lebarnya luar biasa. Kita nggak tahu seberapa lebarnya makanya dikatakan oleh Allah Taala sendiri dalam hadits uci Ini a'tattu li ibadiyas solihin mana ainun ra'at Sungguh aku siapkan bagi orang-orang yang salih surga yang nikmat belum pernah mata memandangnya. tidak ada istana gedenya besarnya seperti yang ada di surga. Luas saja luas langit dan bumi Allah siapkannya. Tidak ada di dunia. Telinga belum mendengarnya dan hati belum bisa membayangkannya. Demikian firman dari Allah. Dan dikatakan Nabi SAW, sungainya itu terbentang luas. Bukan cuma satu sungai hadirin. Allah katakan dalam Al-Quran, ini berita gaib yang belum kita lihat. Tapi kita mesti percaya, karena yang memberitakan Allah Ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah katakan di surat Muhammad SAW, di ayat yang ke-15, Allah katakan, Masalul jannatin lati wu'idal muttaqun. Gambaran surga yang Allah janji bagi orang-orang yang bertakwa Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di surga itu ada sungai-sungainya. Di antara sungai-sungai surga itu satu sungai luas isinya air yang tidak payau. Tawar airnya, sejuk, dingin, nikmat, segar rasanya. Itu yang pertama. Kemudian ada juga anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang kedua ada sungai besar di surga mengalir, isinya susu. Tidak akan pernah basi. Tidak akan pernah berubah rasa. Kalau kita di dunia bikin susu pagi nggak diminum sore sudah basi. Dan kita susu di dunia dari mana? keluar dari sapi yang diperah atau kambing yang diperah atau unta yang diperah yang mana netes air susu di dunia itu dari antara kotoran dan darah binatang itu sedangkan ini di surga sungai susu mau minum terserah dan tidak membosankan orang minumnya dan tidak akan pernah basi selamanya sebab hadirin jangan dibayangkan kayak sungai yang di dunia ini tepiannya ya tanah-tanah lumpur-lumpur dan rumput-rumput banyak sampah di surga itu sedangkan tepian emas tepi sungainya itu terbuat dari emas butiran-butiran pasirnya mutiara ya tidak mungkin akan bisa ada di dunia kaum muslimin yang dimuliakan Allah sedangkan di dunia mutiara kita dapat dari kerang yang dibelah di lautan ada biji mutiara ini sudah Allah ciptakan sedemikian indahnya. Dan dikatakan Allah Ta'ala, Anharun min khamarid ladzatir syaribin. Di surga ada sungai, isinya khamar. Lezat bagi yang minum dan tidak mabuk. Dan dikatakan oleh Allah Ta'ala, Wa anharun min asalin musaffa. Di surga ada juga sungai isinya madu, jernih madunya di dunia kita mau dapat madu satu botol harus berjuang. Ya. Tahan dari sengatan lebah-lebah. Sekian ribu lebah yang kerja, bahkan jutaan lebah yang kerja mencari dari bunga-bunga yang ada, dikumpul dalam sarangnya, manusia tinggal ambil peras. Ini manusia ambil madu di dunia. Sana sungai. Dan Allah katakan, dan di surga itu min kulli samarat. Allah siapkan untuk kalian segala macam buah-buahan. Sehingga kita tidak perlu beli, tidak perlu susah payah. Allah katakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un di surga Allah siapkan semua yang kalian minta semua yang kalian mau semua yang kalian selera ada di surga kalau di dunia sering kemauan kita, sering keinginan kita kandas. Karena dunia ini ujian, sabar ndak kita? Sedangkan di surga semua yang dimintanya dikasih oleh Allah tidak terbatas. Itulah nikmat surga hadirin yang dimulakan Allah Ta'ala. Sedikit gambaran yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ini. Dan masih luas tentunya penggambarannya. Dan dikatakan Nabi SAW di surga itu zaujatun hasna jamilatun. Di surga Allah siapkan untuk kalian bidadari-bidadari yang sangat cantik, yang sangat indah, yang sangat baik. Baik hatinya, baik akhlaknya selalu tunduk pandangannya, hanya memandang suaminya. Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran sekian banyak ayat. Dalam surat Ar-Rahman Allah menggambarkan kayak apa indahnya bidadari surga Ya, Allah gambarkan dalam keadaan disebutkan di situ lam yatmishunna insun walajan. Tidak pernah disentuh oleh jin maupun manusia sebelumnya. Ka'annahun ya al yaqut wal marjan. Mereka itu seperti yakut, seperti marjan. Indahnya luar biasa. Dan Allah sucikan. Tidak meludah, tidak ingusan, tidak haid, tidak nifas, tidak buang kotoran, suci bersih bidadarinya, dan tidak pernah pudar cantiknya. Sehingga karena keadaan mereka dan Allah katakan, uruban Inna hunna, inna jaalna hunna abkara. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, mereka adalah bidadari yang tertunduk pandangannya, mereka bidadari yang selalu bikin senang suaminya. Dan kami jadikan mereka itu selalu perawan. Tidak pernah hilang keperawanannya hadirin. Sehingga kata Allah dalam surat Yasin. Allah katakan. Inna ashabal jannati yawma fi suhunin faqihun. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون Allah katakan di surat Yasin sungguh penduduk surga hari itu ketika masuk di surga sibuk mereka sibuk apa nikmatnya surga yang belum dilihatnya dia kagum-kagum senang menikmatinya ditambah lagi bersama istri-istrinya bidadari surga yang masih perawan kata sahabat Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan yang lainnya radhiyallahu ya, beliau mengatakan sibuk karena apa? Suami ini mendapati dari surga perawan sehingga dia sibuk dengan kesenangan itu terus. Ya, memerawan istri-istrinya yang tidak pernah hilang keperawanannya. Ditambah lagi kenikmatannya. Dan hadirin dikatakan pula bukan kita sendiri bersama keluarga di surga kumpul bersama kalau sama-sama beriman makanya kita ajak istri anak kita untuk beriman kepada Allah taala supaya kita bisa sama-sama ke surga Allah katakan dalam Al-Qur'an alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum disebutkan di surat At-Tur ini Orang yang beriman diikuti oleh anak cucunya juga beriman seperti ayahnya, maka Allah kumpulkan mereka sama-sama di surga. Itulah anak-anak soleh bersama bapaknya di surga. Kita mari hadirin sambut seruan Allah, ajak keluarga juga sama-sama ke surga. Mari kita berlomba. Kita kerahkan yang kita punya, yang kita bisa untuk meraih surga Allah Ta'ala. Dan dikatakan Nabi SAW, di samping bidadarinya cantik jelita. Dan beliau katakan, wa na'am, wa faqihatun kasiratun. Di surga itu disiapkan berbagai macam buah-buahan. Tentunya buah itu ada pohonnya, betul. Di surga itu banyak pohon, macam-macam pohonnya. Ada beberapa jenis pohon yang disebutkan dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ada pohon sider. Ada disebut Sidratul Muntaha, pohonnya sidr ini tinggi menjulang. Besar luar biasa. Kita bisa bayangkan pohon itu besarnya, naungan pohon kalau pohon ada berdiri kan ada bayang-bayangan dan dahannya itu menjadi naungan. Naungan pohon surga itu andaikan seorang berkuda dengan kuda yang kuat dipacu 100 tahun berlari belum sampai di ujung naungannya. Itu besarnya pohon di surga. Berarti kita sulah, apa kita susah memetiknya, susah mengambil buahnya karena tinggi pohonnya besar begitu. Tidak. Allah katakan dalam surat Al-Insan, "Wadaniyatan 'alaihim dinaluha wa kuntufuha qutufuha Naungannya sempurna. Penduduk surga tinggal di bawah naungan pohon begitu indahnya. Setiap kali mereka hendak petik pohon itu buahnya. Itu merunduk. Mendekat buahnya. Tinggal memetiknya. Tidak perlu manjat. Tidak perlu nunggu. Kalau di dunia kan kita tunggu durian besar. Matang lama. Dari bunga sekian lama. Keluar buah anak buah atau pentilnya. Atau bahal buahnya Baru kecil, besar, besar, besar, besar. Berapa bulan sampai dia masak. Itu dunia kita harus sabar menunggu masaknya durian. Menunggu masaknya mangga. Menunggu masaknya rambutan. Kalau nggak sabar kecil mau dimakan apa jadinya? Kalau di surga begitu lihat kita kepingin datang. Semua yang diminta ada. Itu bagi orang-orang yang takwa. Makanya hadirin kata Allah dalam Al-Quran Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih itu marilah berlomba. Orang-orang yang berlomba akan berlomba bersegera. Nah kita lihat diri kita kalau semangat ibadah, semangat melakukan kesolehan amalan soleh, semangat sholat. Itu ditanda-tanda ada kemudahan untuk ke surga. Sebagai penutup Allah katakan ya Fa man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang kalau di dunia dia senang memberi kebaikan, dia bertakwa dan dia yakin akan surga Allah yang Allah janji padanya, maka Allah akan mudahkan ia jalan ke surganya. Tapi kalau kita sebaliknya, wa amman bakila wastagna wa kadzdzaba bil husna Adapun orang-orang yang dia sombong, ya, dia tidak percaya surga, dia tidak percaya kalau ada kebangkitan setelah kematian, dia dustakan surga Allah, maka orang yang seperti ini fasanuya siruhu lil usra. Allah mudahkan jalan ke nerakanya pula. Kita bisa lihat diri kita. Mana mudahnya? Mudah kebaikan atau mudah kepada kesesatan, kejelekan? Itulah gambarannya nanti akhirnya. Semoga hadirin Allah jadikan kita para penduduk surga yang masuk surga dengan aman dan selamat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam dan Takmir Masjid beserta jamaah atas waktunya dan kesempatannya. Semoga ini menjadi majlis yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah beri manfaat kita dari ilmu yang kita kaji.